haturkan kepada para alim ulama Para kiai, para ibu nyai para tuan guru, para jerdik pandai, tua tengganai, masyayikh, asatid, dan para sesepuh yang sama-sama kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan Kilurah Punggowo beliau Bapak Dr. Haji Suryo Respationo SH MH yang telah memberikan wejangan arahan yang insya Allah manfaah maslahah untuk kita semua seorang figur umarok yang ulama beberapa ayat Quran dan hadis Nabi beliau sitir malam hari ini seorang ulama yang umarok sehingga jujur secara pribadi menurut penilaian saya beliau sangat tidak pantas menjadi wakil gubernur karena yang lebih pantas harusnya jadi menteri minimal gubernur mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah untuk dapat mengemban amanah diberikan kekuatan Allah untuk dapat melaksanakan amanah dan diberikan kekuatan untuk dapat mempertanggungjawabkan amanah sehingga ke depan bisa membawa kepulauan Riau ini menjadi wilayah daerah yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan sesuai dengan bingkai firman Allah baldatun thayyibatun wa rabbun amin Allahumma amin Bapak-bapak dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau yang saya hormati hadir Ketua Komisi 3 juga dari anggota DPRD Kota Batam juga dari Komisi 3 yang saya hormati jajaran musbika para tokoh masyarakat rekan-rekan remaja ketua dan seluruh pengurus Panji, ketua dan seluruh pengurus Kanurangga dan peguyuban-peguyuban yang lain yang berkesempatan hadir malam hari ini yang saya hormati, yang saya cintai rekan-rekan dari pemuda Pancasila sahabat-sahabat saya terkasih dari Banser bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku ikhwatal iman jemaah sekalian yang saya cintai saya hormati rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mampu membawa perubahan karakter kita sebagaimana yang diarahkan oleh beliau Ki Lurah Bungkowo tadi. Amin Allahumma amin. Mampu mengantarkan kita menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Karena berbicara tentang manusia, mohon maaf, Imam Ghazali rahimahullah mengklasifikasikan manusia menjadi enam tingkatan. Saya ulang, Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali mengklasifikasikan manusia menjadi enam tingkatan. Mari sama-sama kita uraikan secara singkat, kira-kira nanti kita termasuk tingkat yang keberapa. Tingkat yang pertama, manusia istimewa. Siapa manusia istimewa itu? Manusia istimewa adalah manusia yang seluruh kehidupannya bernilai ibadah seluruh aktivitas yang dijalani dalam hidup ini menjadi pahala. Sedikit pun tidak pernah melakukan dosa. Sedikit pun tidak pernah melakukan kesalahan. Ibu sing arep ngemis kok ae. Nanti bareng-bareng kita sholawatan kalau ada infak kelilingnya. Tolong duduk dulu ibu, ngaji dulu. Nanti saya saja yang ngemis, jenengan yang jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia istimewa ini sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah melakukan dosa, memiliki sifat maksum. Seluruh kehidupannya betul-betul diabdikan kepada Sang Khalik dalam beribadah bukan karena berharap syurga, bukan karena takut neraka, bukan karena menginginkan pahala, bukan karena takut dosa, tapi betul-betul semata-mata karena rasa syukur dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat malam sampai kedua kakinya bengkak, tahajud dan witir menjadi wajib atas dirinya, puasa hari Senin dan hari Kamis menjadi wajib atas dirinya dan tidak pernah ditinggalkan seumur hidupnya. Ini manusia istimewa, jaminan syurga tertinggi untuknya. Siapa dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya ada para nabi dan para rasul. Ini tingkatan manusia istimewa. Kemudian jamaah sekalian tingkat yang kedua, manusia luar biasa alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihi manusia-manusia yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring seluruh aktivitas kehidupannya disambungkan dengan Allah senantiasa disandarkan kepada Allah senantiasa berzikir kepada Allah menyertai seluruh aktivitas kehidupannya Manusia luar biasa ini memiliki sifat mahfud, bisa melakukan kekeliruan dan kesalahan, tapi begitu sadar kekeliruan dan kesalahannya, langsung segera ditindaklanjuti dengan ketaatan demi ketaatan, ibadah dan ibadah. Ini tingkatan para aulia illah, tingkatan para wali, kecuali wali murid. Termasuk wali kota. Ini manusia luar biasa, dijamin surga juga. Sudah, yang ketiga, manusia biasa. Ada kemungkinan ke surga, ada kemungkinan ke embuh eh, ranyau toh. Manusia biasa ini ada kemungkinan ke surga, ada kemungkinan ke neraka. Manusia biasa ini kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Timbangannya sama gak nyaut, tak ngomong dewi. Kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif, kadang-kadang husnudon, kadang-kadang suudon kadang-kadang ibadah, kadang-kadang orang genah. Kadang-kadang koyok kori, kadang-kadang koyok kora. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang ngerasani. Kadang-kadang wiridan, kadang-kadang gendaan. Kadang-kadang pikir, kadang-kadang kentir. Ini manusia biasa diajak zikir ya meluntar-meluntir, diajak solawat ya sambat, diajak maca Quran ya kelipaan, diajak sembahyang pikirannya belayang. Allahu Akbar. Kabiru walhamdulillahi katsiru subhanallah kudratu wa asyina ya Allah hutang kok lunas-lunas ya Allah Allahu Akbar. Tapi ini masih dianggap sebagai manusia. Dengar azan, merasa terpanggil untuk mengerjakan sholat dan dia juga melakukan sholat ada bulan Ramadan merasa terpanggil untuk melakukan puasa dan dia juga mengerjakan puasa ada masjid di kampungnya sedang direnovasi sedang dibangun ya ikut nyumbang kalau lagi ada kota keliling narik infak jariah untuk santunan yatim misalnya ya ikut nyumbang ini manusia biaya sah ono perintah toat kok nganti keliwat getun nyesel gitu misalnya jam 10 pagi tidur kamblasan bangun-bangun udah jam 4 Geragapan dengar azan asar, menyesal. Ya Allah, azan asar, aku lah durung sholat duhur. Anak-anak itu pamuk kabeh. Aku kok nggak buka buka toti, aku menurung sholat duhur. Menyesal banget. Ini masih dianggap sebagai manusia. Tapi kelompoknya manusia biasa. Yang keempat, ini bentuknya manusia wujudnya wujud manusia ayo nyau modele model menungso es menungso ae padha jawane ae kok wujude wujud modele model potongane potongan sirae sirah mripate mripat irunge irung Banteri kupingnya kuping, cangkemnya cangkem, gulune gulu, dodone dodo, wedele ngedel, wetenge weteng. Terus no dewi. Sekujur tubuhnya mulai ujung rambut bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng sampai ujung kaki the tungkah ini menungso wujudnya menungso nek sugih Tumpakane yo mobil, pakaiane yo licin, nek melarat yo nomor askin nek ngentut yo basin. Bentuke menungso, potongane menungso, ning derajate duduk menungso. Krungu azan ora rumangsa duwe kewajiban salat ya ora gelem nglakoni salat. Kadang-kadang jawab bi azan wae ora. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kak jawab, lu kok wis azan ya ki jam pirai? Jawab iya, azan kok lu. Malah kadang-kadang ada dengar azan itu jangankan jawab. Krungu azan malah nesu. Ono oh, no. suwengi begadang mapan turu jam telu parek esuk sik nembe gayer-gayer krungu azan sobo. sing azan tuwa sisan as-salatu ah, khairun minan mancal kumul karo nesu kupingnya disompet iki cangkeme sapa benar kok wong lagi mapan turu direbuti speaker gak ngerasakno dibengi main kalah nah aku lem mau ureng-ureng tak unggahi sepikire tak jahit temen bulan Ramadan datang yang gak merasa terpanggil untuk melakukan puasa ono masjid no kampungnya dibangun padahal duitnya oke ya ora nyumbat. nyumbang ada santunan yatim sama sekali tidak peduli mohon maaf wujude menungso bentuke menungso potongane menungso tapi derajate wedus. Al-Qur'an menyatakan ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat daripada binatang ternak maka contoh untuk klasifikasi ini yang paling mudah adalah wedus bentuknya menungso potongannya menungso tapi sifatnya sifat wedus kelakuannya kelakuan wedus di antara sifat dan kelakuan wedus itu adalah nek mangan karo ngadek. wedus itu nek mangan kan ambek ngadek. teman tahu tuh mon ono wedus itu panganan terus lungguh silo makanya kalau ada masyarakat sini sing manane karo ngadep wis ngadep tangan kiwo mloka mlaku omong-omongan sisan iku bentuk wong tapi sejatine mohon maaf tolong pertanyaan saya dijawab dengan jujur kalau jawabnya jujur ngajinya nanti agak lama tapi kalau nggak mau jujur sediluk langsung tak dongani oke okay? oke okay? jawabnya jujur Deal? Deal? Ensewu, penjenengan semua pernah apa ndak makan dengan berdiri? Wedus. Mohon maaf, ojo rame-rame. Aku yo tahu. Sopo ngomong berarti ya wedus mau. Sorry, ancen yo. Ya siapapun dia. Malah nambah ngatek kamu melaku tangan kiwa ngomong-ngomongan sisa. Wedus. Meskipun kalungan serban, wedus. Gak ya, peduli, senajan wakil gubernur ya padha Masih ketua komisi tiga ya padha mohon maaf siapapun mana yang sifatnya wedus mau makan tidak baca doa wedus ono tak wedus didui panganan terus Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana mana yang sifatnya nek ngoyo ambek ngadeg Salah ngoyo sampai ngadeg, mari yo gak cewek sih Tur. Gak cewek, cewoke nganggo obat. Maksudnya obat abet. sehingga manusia itu kalau udah kandung jelek kehilangan karakter lah diembak nopo do karo kewan di padang ke emang, mohon maaf ada yang suka renten nganake duit ngutangi dom nyaure cagak listrik itu kan dijuluki lintah darah nah, padahal manusia lah itu tapi julukannya lintah itu yang suka ngerampas kendaraan-kendaraan lewat terus dinaiki diambil barangnya dirampas namanya baje lonca sama nih ngurungokno apa ora iki jane Ya, pejabat yang suka menghabiskan duit rakyat namanya kucing garong lambangnya tikus kewan nih ana wong lanang kapan kita wong wedok ayu digondol anggere ana wong wedok ayu digondol wong wedok ayu digondol dijuluki buaya bajul ada ibu-ibu yang sukanya mindah omongan omongan kene di mrono omongan kono digawa mrene kene nom rono kono nom nomrene diarani adu hmm, wedhus tidak ada ikatan pernikahan. Lama karo itu kok tumpah-tumpahan, namanya kumpul. Padahal kumpul uang tuh. Ini tingkat yang keempat. Eh, sering-sering saja. Kemudian di bawahnya tingkat yang kelima ada yang lebih jelek lagi. Derajatnya di bawahnya wedus. Bentuk ewong, modelnya ewong, ya potongannya ewong. Ya tapi derajat T dudu wong sifate kelakuane sak ngisore wedhus urip ora ngerti sangkan paraning dumadi ora tau ngaji ora tau manembah marang Gusti gaweane mung mangan turu ngombe ngising karo rabi contohnya ya sing padha teko bengi iki <laughs> Delakoane sak ngisore wedhus letek tek tek tek tek tek. Uteke sumpek, pikirane jutek, atine butek. Lah wong wetenge wis warek. Panganan kathah turah-turah cangkeme ya ijek mamah kancane duwe mentolo ngrayah. Serakah. Jadi bentuke menungso, wujude menungso, tapi derajate A S U. Ini orang ngerti ya K I R I K. Nah, aku ora mentolo nek no. yo ya, kirek-kirek yo. Ya. Mohon maaf, anjing itu kan binatang yang paling serakah. Wen duwe panganan kono liyane duwe godak dikerayah direbut. Ya Allah. Manusia itu kalau sudah kadung serakah bisa lebih serakah daripada anjing. Sehingga tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih serakah melebihi manusia. Saking serakahnya manusia, urusan makanan saja itu. Jatahnya binatang itu masih dimplok juga. Saya sering sampaikan. Pitik, ayam, niku panganane biji-bijian. Jagung, dele, beras, kacang hijau. Menungso biji-bijian yo ya doyan, jagung doyan, beras doyan, dele doyan, kacang hijau doyan, sak pitik-pitike. Wedhus iku panganane suket, menungso ya doyan suket. Nah, menungso itu yang suket, kebayem, kangkung, sawi, suket. Sampingane wong kene kemenyek, bahasane diperhalus sayur-sayuran. Asline ya suket. Niki mau aku karena Pak Wakil Gubernur mangan ya disugai suket ya. Ono tak deloi beliau ya koi kok ya, aku yang mikir wakil gubernur ya doyan suket ya doang ambe aku mohon maaf kucing panganane pindah menungso ya doyan pindah cuma menungso lalian. kadang-kadang duwe pindang dicolong kucing iso muring muring kucingnya dilokke eh dasar kucing celutan kucingnya yang meringis ya celutak sampeyan yuk Panganan kumai pindang tok, sampean nopo sing ora timplok. Masya Allah. Macan panganannya daging, menungso ya doyan daging. Ngantek menungso itu ini sembuh Doyan jenazah. Nah, tering jenazah. Iwak asin. ini ibu-ibu tepak ning dapur kok goreng tering. Goreng apa, Bu? Goreng jenazah. Ya Allah menungso ki lek apa-apa doyan. Ayo nyaut to doyan. Menungso ki apa-apa? Biji-bijian, suket, pindang, daging, hmm, kabeh doyan. Panganan sing atos doyan, sing empuk gembuk, cilik, gedhe, endhep, dawa, doyan. Nyauto to yo yo. Legi? Sing banter mau legi? Pahit? Kecut? Asin? Bosok? Doyan, tapi Ya panganan bosok. Ayo menungsoki panganan sing adem. Anget. Panas. Anyep. Yo yo kok es yo es ada mau kok es barang. Sopo po gitu doyan? Wangi? Sedep? Basin? Doyan. Pesing? Doyan. Sing pesing itu tambah nih polo. Gak ngono sintayo gak payu. iso ilo belum ilo doyan aku ya doyan sih Romo ya doyan belum, padha ayo golek nang makhluk liyane menungso sing doyan beluk subhanallah wes oleh limo, iki masih ada yang lebih jelek lagi tingkat yang keenam sak sore kiri mesti penasaran opo wujudnya menungso bentuknya menungso potongannya menungso tapi derajatnya duduk menungso mohon maaf sak sore asu hmm. kelakuannya Allah orang kenal agama ora duwe tata krama ora tau menembah barang kang bawa sesok Orang tau nyembah barang sing maha kuwasa Orang mau awake di sing mala atine orang lega nek wong liya kata tolong Allah ajak-ajak wong liya jan kaya Bathara Kala dadi pen rokok niki bentuknya menungso tapi derajatnya iblis alias setan nah mangkelo menungso kok di setan setanke saya akan sampaikan bentuknya menungso tapi derajatnya setan sama sekalian Jangan salah persepsi, jangan salah paham. Setan itu bukan yang uka-uka itu. Apa mana metu nih? Setan nak meringi si setan kemplo. Setan ni yo duduk sing no grumbul-grumbul, petang peteng-peteng, nunggu-nunggu sing angker-angker, apalagi yang ditangkep karo tim pemburu hantu. Aku lah iso, saya terima ngono. Karena yang deng-dengan tok ya badannya sampai kalau ngantas besing gede begitu kecekel mata yang ngejer-ngejer uh, uh, terus diwadai botol ditutupi makanya kalau sering matur hati-hati saya akeh teh botol rasa gendruwo teh botol rasa jerangkong barang bukan itu setan itu kan sifat setan itu alladhi waswi sufi sudurin nas yang suka membisikkan kejelekan kejahatan di hati manusia sopo setan itu minal jinnati wanas dari bangsa jin dan dari bangsa manusia setan yang dari bangsa jin mengusirnya mudah bacakan ta'awud amblas mesti minggat setan a'udzu hitam mati syarri lima khalaq minggat Kena rapal ya sing ringkes auzubillahi minasyaitonir rajim. Bablas setan. Bacakan takbir aja Allahu Akbar. Minggat setan. Apa mana mbok wacana ayat kursi nek perlu sak mejone. Bablas itu setan. Mudah mengusir setan dari jin. Yang sulit diusir itu setan-setan yang pakai BH. Ya termasuk setan tulonoan barang. Yang lego diusir. Udah jemaah sekalian, dari enam tingkat ini tadi satu dua tiga empat lima enam kira-kira kita itu termasuk kelompok yang mana? Siapa ngomong nomor satu? Gak mungkin kelompok nomor satu. Saya ngomong iblas ya gak mungkin. Pemanah wakil gubernur. <laughs> Pemanah sih DPR? Apa mana liane? Ya belas Ini tingkatan para nabi, para rasul. Manusia istimewa. Tingkatan kedua saja berat banget. Ini manusia luar biasa. Tingkatannya para wali. Lepen jenengan mentok jadi wali nikah. Tingkat kedua manusia luar biasa punya ilmu kasyaf Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Ketika bermunajat tengah malam digodha karo setan, matae dadi sinar ilahiyah. Setan kelas jenderal itu dadi sinar ilahiyah mencorok badan jinglang ki ngomong he kawulaku Abdul Qadir Jilani he hambaku Abdul Qadir Jilani Maku ini Tuhanmu yang menciptakan semesta ini. Mulai saat ini aku titahkan kepadamu, tidak usah kamu beribadah lagi kepadaku. Seluruh dosamu telah aku ampuni. Engkau menjadi rajanya para wali dan engkau aku jamin surga. Tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi beribadah kepadaku. Masya Abdul Qadir Jilani di Gudongono langsung bengok. Ikhya ya lai, enyaklah hai terkutuk. Syekh Abdul Qadir paham. Lah nek sing nokene iki saya lor saya kidul saya ngarep saya tengah ya iki ora paham blas. Kita itu yang jelas kelompok ketiga manusia biasa. Tapi kita harus berikhtiar maksimal agar menjadi manusia biasa yang terbaik. Karena manusia biasa itu ada yang sangat jelek, ada yang jelek, ada yang agak jelek, ada yang agak baik, ada yang baik, ada yang terbaik. Dan kita jamaah sekalian harus berikhtiar maksimal agar menjadi manusia biasa yang terbaik. Dan ini membutuhkan perjuangan. Mohon maaf. Allahumma sholli ala Muhammad meningkat kepada pembahasan materi berikutnya. Zaman seperti ini dibutuhkan perjuangan terlebih di bidang agama. Kadang ketika kita berbicara tentang memperjuangkan agama, itu banyak yang merasa aku tuh tidak mampu. Nun sewu, orang berjuang di agama itu tidak harus pinter. Untuk jadi pejuang di agama itu tidak harus mondok dulu di pesantren. Belum tentu yang mondok di pesantren terus pulang mau berjuang agama. Turun karuan. Wah mondok itu lah setahun mau pesantren mulai dodol telo. Yang tidak di pesantren ngaji di kampung tapi serius sungguh-sungguh ada himmah, ada ruhul jihad, ada ghirah. Diniyah ghirah keagamaan dengan tekad dengan semangat akhirnya berjuang Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang mau ngajar ngaji itu aku ndak iso. Hmm, jane aku pengen sajane aku pengen mulang ngaji tapi aku ndak iso. Ya sak iso ya pesene Rasulullah balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang kau dapat dariku meskipun cuma satu ayat. Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasul menjanjikan man 'allama ma 'alima warathahu Allahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mau mengajarkan apa-apa yang dia ketahui, maka nanti apa-apa yang dia tidak ketahui akan diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah terbukti banyak saudara-saudara kita, teman-teman guru ngaji di TPA, di Madrasah Dinia, awal-awal ngajar itu dapat iso, tidak begitu pandai, tapi karena tekun, istiqomah, telaten, ikhlas, ilmunya tambah, ilmunya tambah, ilmunya tambah. Saya sendiri dulu ketika awal-awal ceramah, lu gua blok. Nemen goblok ya. Tapi ya telaten istiqomah, telaten istiqomah ya tambah, tambah, tambah, tambah, tambah, tambah, tambah. Dan orang ngajar itu tidak harus fase. Saya maunya sih ngajar, tapi saya itu tidak fase. Tidak kudu fase fasian Yang dibutuhkan dalam perjuangan agama bukan fasihnya lesan, tapi fasihnya hati. Nabi Musa alaihi salam itu lesanya tidak fase. Beliau itu apa ya bahasanya? Cadal itu pelo apa pelat? Hah? Ya pelo itu. Orang pelo itu kan macam-macam. Ada yang nggak bisa bilang R, ada yang nggak bisa bilang S, ada yang nggak bisa bilang T. Ano sehingga somuni R tapi R. Lalu, lare, kelas, mabul ngalor mencok pagel digugat ser ser nggak bisa bilang R ada yang nggak bisa bilang S kecil tapi S sushi susah sesasi soale susure susut Nabi Musa itu pelo kan waktu masih kecil jadi anak angkatnya permaisurinya Raja Fir'aun, Siti Asia. Pernah satu ketika dipangku sama Raja Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan itu. Nabi Musa yang masih kecil itu gergeten sama Fir'aun. Kemudian janggutnya Fir'aun yang panjang itu ditarik sampai Fir'aun itu kejelumup. Kejelumup itu bahasa Indonesia apa ya? Aku tidak iso bahasa Indonesia nya. Kalau bahasa agak Inggrisnya aku tahu. The losor. Ini Fir'aun marah besar. Om pangeran Kau ya. orang ajar ini anak. Berani menarik jenggot saya sampai saya nyosok kayak gini. Tak bunuh ini anak. Siti yang datang. Pak, jangan gitu dong Pak. Namanya juga anak. Nah, ini anak sengaja membatak canggut saya sampai lihat ini. Rai saya nyonyor semua ini pasti sengaja harus tak bunuh ini juga anak belum bisa membedain nah, tetap tak bunuh jangan gitu dong dibela terus sama Siti Asia akhirnya Raja Fir'aun gini ya udah kalau anak ini memang masih belum bisa membedakan tak biarkan hidup tapi kalau sudah bisa membedakan tak bunuh ini anak dikasih hidangan sepiring roti dan sepiring bara api kalau ini anak pilih roti, berarti sudah bisa membedakan ini enak, ini tidak enak. Tak bunuh. Tapi kalau pilih bara api, milih wowo, tak jarke urip. Disuguhno satu piring roti, satu piring bara api. Namanya anak kecil, ya tangannya ketawe-ketawe, mau ambil roti, malaikat Jibril turun. <laughs> Tapi yo kalau ono suarane ngono. Yo di dramatisir biar sampai niku cek melungu ngono Langsung Jibril berkata, "En kamu jangan cukup roti. Kalau kamu en cukup roti, kamu dipateni." Hmm. Ditampil ini tangan Nabi Musa kecil, tek. Akhirnya ambil bara api, dimakan. Sejak saat itu pelak. Nabi Musa itu lesanya tidak fasih, tapi tetap diberi tugas suci untuk berjuang di jalan Allah. Sampai Nabi Musa pernah mengajukan proposal kepada Allah. Nah gitu sing tukang ngajono proposal ini kepala desa tok Masih Nabi yang ngajoke proposal nang Gusti Allah. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana Farusil ma'iyya bani Israel. Ya Allah, aku engkau beri tugas untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sedangkan lesanku nggak fasih. Saudaraku Harun, lesannya lebih fasih daripada aku. Utus dia bersamaku agar membantu perjuanganku. Jadi orang berjuang itu tidak harus fasih lesannya. Yang dibutuhkan fasihnya lisan itu kalau musabakoh. Nah, kalau musabakoh tilawatil Quran perlu fasih. Yang fasih menang, yang tidak fasih ya kalah kayak tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim oh. bisa menang ya musabah kok enggak fase blas. alam lam taroro kaipa pangalam robuka bi bilpi alam ya jengal Alamnya jengal ya kalah. Bacanya harus fasih, harus benar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. Ngono. Lah macane keliru. Hama ngasako malah ngongkon ngasak yang penting kesungguh-sungguhan, tekad yang kuat, jangan khawatir, pasti akan diberi takyid oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Ya muayyad, ya pemajat. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah pasti akan diberi kekuatan oleh Allah untuk menata masyarakat yang akhir-akhir ini berada dalam kebingungan, berada dalam kebimbangan. Lebih-lebih menyangkut masalah akidah. Kemarin sudah sempat saya singgung, tidak apa-apa, ini kembali saya tegaskan, saya tahu taukiti biar lebih mantap. Ini dunia heboh dengan munculnya kelompok-kelompok yang ekstrim, karena Islam itu ada yang radikalis, ada yang liberalis, bahkan ada yang teroris. Uy. Cuman macu wicil menunggu ku Aku khawatir oleh meti cilik tok tapi orang mudeng. Ini di dunia gempar dengan munculnya kelompok ekstrim yang menamakan dirinya ISIS tapi sumuk. Itu namanya ISIS tapi sumuk. Udah teman-teman saudara-saudara ndak usah ikut kelompok-kelompok seperti itu. Jujur mereka bukan jihad tapi jihad. Jihad itu bukan mujahidin tapi mujahilin kumpulan orang-orang goblok mohon maaf kalau ajaran Islam bukan seperti itu yang boleh ikut kelompok ISIS bergabung dengan ISIS hanya ibu-ibu saja tapi jangan salah paham yang dimaksud ISIS ini bukan Islamic State of Iraq and Syria, tapi ISIS singkatannya istri solihah idaman suami. mohon. mohon. Nah istri solehah idaman suamiku yang gimana bu? Ya yang mampu menentramkan hati suami. Ketika di luar suami kok panas karena penuh persoalan. Begitu pulang ketemu istri dingin, tercep tercep. Di luar ruwet, begitu pulang ketemu istri damai, tentrem. Misalnya Istri kok dengar suami dagang rugi. Ini yang di rumah istri udah siap-siap kasih hiburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, papa rugi ma. Gak apa-apa pak. Namanya orang dagang yang gak mesti untung terus. Kadang-kadang ya rugi. Itu namanya dinamika kehidupan pak. Saman sabar engko ditemui karo Gusti Allah, engko lak ana ijole to, Pak. Saman rugi gak popo, taman saman rugi dagang aku ra Gue apa Wong lanang kan terocok, terocok, terocok, tercek. Emang ya, wedok kene ora. Krungu sing lanang dagang ada rugi, urung tekan omah wis didan nang ngarepe lawang, lambene diolor sangat senti. Kecangkem irung bathuk ngelumpuk dari siji begitu sing lanang teko langsung dicamah dikerawus mulane to mulane nurut karo wong wedok wis dikandani balak-balik gak dinut wong iki saiki akibate sampean rugi to gelem anut aku yang ora rugi sampean ora ngelingi sampean dagang modele teko ndi modal yo ya gelangku kalungku sing didol aku yo ya ora njaluk dibalekke Pak pokok sampean lakune bener ngene iki gara-gara sampean dhewe ra nurut karo omonganku aku dadi wong wedok ngekeki sarane karepe yo ya kanggo kebegausane sampean ngono sampean gak tumokan dile tak omongi aku pernah apa dadi wong wedok wis mana nyamono nyamene kasih lanang karek ngurek matane eh, orang Ya ora maido wong bibite teko ibu Hawa. Nyemeng ngono. Eh. Nah sing kene kan teko Nabi Adam mingkem, ora padha akeh omong. bisa nah, merongos-merongose uang muni Adam ya tetep mingkem kok. Adam. Malam-malam mangan pelem ya balu-balu mangan durung tetep mingkem. mohon maaf mohon maaf ada lagi yang sukanya demo dikit-dikit demo dikit-dikit demo yang greget ke mana itu lek demo maca takbir gerutukan wong pirang-pirang Allahu Akbar Allahu Akbar turunkan harga BBM ngguyok ke wong apa dipikir allah Akbar itu untuk menurunkan harga kasihan dong polisi ini bingung kayak gembrutuk wong wakil Allahu Akbar Allahu Akbar polisi bingung untung polisinya cerdas batin polisinya hmm, kodo sholat ya gampang sempritan dunek kayak sami Allahu liman hamidah akhirnya yang bengok-bengok Allahu Akbar iso kompak ganti robbana lakal hamd damai Ada pula yang sukanya ngebom, dikit-dikit bom, dikit-dikit bom. Ngebomnya sembarangan pula. Masjid dibom, gereja dibom, tempat-tempat ibadah itu dibom, pasar dibom, mall dibom, terakhir sekolah dibom. Ya Allah, yang belum dibom tinggal WC umum. Ini nanti kalau WC umum dibom sekalian, wah banyak orang sakit perut. Ngarep ngisi ngurawani, khawatir kebom, kecuali kebelet terpaksa mlebu wis. Ya. Tapi nah, ya untuk-untuk karo nyekeli lawang. Ana bom kari mlayu. Ya ketir, ketir di jero medongkrong kuwatir dibom, mumpung durung dibom, ngebom dhewe. Wis sembuh dah karo-karuan. Subhanallah. Itu kelompok-kelompok yang kurang memahami Islam yang sebenarnya. Mohon maaf yang sekarang lagi meresahkan kelompok-kelompok yang di luar ahlu sunnah wal jamaah itu mereka rata-rata tidak menerima Pancasila tidak mengakui pemerintahan Republik Indonesia Ui. sama nih paham tora aku ini nah di jambah kasih ini modelnya ramu dengbelas ini sambutan ya kulhu elek Kelakuane wong kene iki pawancet. Ya kadang-kadang belajar agamanya itu lo ndak bener. Kok umpama ana sing takon ning aku ya tak jelasno kok. Misalnya, Pak Ustaz, saya minta izin. Gus, kula nyuwun izin. Tak takoni. Arep apa? Saya mau ngebom. Nah, terus yang kamu bom itu apa? Itu tempat-tempatnya orang kafir laknatullah itu. Mau saya bom biar hancur lebur tak tanya tujuan kamu ngebom itu apa ya saya pengen bisa masuk surga akhirnya tak kasih nasihat ini lo bro <laughs> kalau ingin masuk surga tidak usah ngebom buang saja bom kamu udah kamu pulang bujumu nanti keloni <laughs> keloni buju ini jihad yang luar biasa loh ini pahalanya artinya istrimu dididik dengan baik jadikan dia mar'ah solihah ramutan bojomu didiken menjadi istri yang solihah menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kamu anakmu diupeni ngajine akhlake morale etikane pendidikane keluargamu beres keluargamu genah ganjaran oke, urinmu barokah hatimu ayem keluargamu tentrem matimu merem Melebus warga cirinya orang yang khusnul khotimah itu kan matinya merem. Melebu warga. Sebaliknya, meskipun kamu di luar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dor, dor, dor, dor, tapi bujumu yang di rumah keleleran. Anak-anakmu ibadahnya tidak tahu urus pendidikannya, tidak tahu urus akhlaknya, tidak genah. Dosamu gede. Uripmu gak iso ayem, gak iso tentrem, matimu gak iso merem ya melek ya merem ya melek ya merem ya kaya ipin upin ya mau masuk surga ngapain pakai nyempal-nyempal lawak menghancurkan tubuh ngebom-ngebom segala hmm, jalan untuk masuk surga itu banyak kok kayak serius-serius kadang mereka salah dalam mempelajari Islam salah mendapatkan informasi tentang Islam Islam yang model bagaimana? Belajar toko buku. Ke buku ini tidak jelas pengarangnya kelompok apa yang ngarang buku itu siapa. Sementara yang mempelajari, yang membaca itu belum punya dasar agama yang kuat. Mudah tercuci otaknya. Rata-rata teroris dan radikalis itu yang model kayak gitu. Halo. Halo. Makanya kemarin saya sampaikan, ini saya ulang kembali dalam beragama, fi syariah wa fi harus punya guru yang benar, yang mempunyai silsilah zahabiah, mempunyai intisab keilmuan yang nyambung langsung ke hadrat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya guru ini dari gurunya, toko kiai ini, toko kiai ini, kiai ini, toko kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, terus kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, terus orang wali munggah tapi tabiin tabiin sahabat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gurunya ini itu sambung sambung sambung menyambung menjadi satu. Saya nyanyi sopo. Sampai Rasulullah. Hati-hati milih guru. Mau jangger wong jenggoten buat no guru. Mau jangger batu ireng buat anggap guru. Pengen batu ireng gampang kok, Bro. ibu iboto sedino dati kok. Bagaimana kualitas keilmuannya, bagaimana ubudiahnya, bagaimana akhlaknya. Woi. Sekarang itu kalau suruh ngaji berhadapan dengan kiai, wegah, kono pesantren, wegah, menghadiri majelis taklim, wegah, maunya simpel. Dengar dari radio. Kayak radio itu radio gak beres bisa. Kelompok apa, aliran apa, kita nggak tahu kapasitas keilmuannya, ketemu orangnya saja juga nggak ngerti. Ya kalau di radio itu yang ngaji, wah ini syuriah nah Ulama, rumokno kupingmu jerengan sing ngombo. Wah ini kiai ini jelas ini bener ini orang alim ini dari sini uh, rumah no sing temenan no. Ndak jelas sama ndak kenal orangnya, ndak tahu orangnya hanya dengar suaranya toh. Men suara tanpa rupa itu jenenge entut. Nah iya tau kalau suara tanpa rupa namanya entut. Dan kalau belajarmu dari entut, ilmumu ya tadi ilmu. Ilmu entut itu apa? Mohon maaf, dalam dunia perentutan nah, ilmu entut itu ilmu yang dimana-mana menimbulkan fitnah itu ilmu entut lo kalau ada entut pasti yang timbul adalah fitnah coba ini coba ngumpul nih orang tes bel bel selengut selengut selendep selendep pasti saling fitnah sampai ada ya, yuk sengen entut ambu ah, nih entutnya sampai yang dituduh nggak terima gak entutku gak ini kok entutku ki ambune khusus. Paling yang mburi pinggirmu kuwi sing entut. Sorry, aku dinyek untukku malah mengandung vitamin kok. Saling tuduh, saling fitnah, akhirnya yang terjadi adalah tutwuri handayani sing ngentut mburi ngarep sing diarani. Lah gara-gara ilmu perentutan ini sekarang muncul fitnah-fitnah di tengah masyarakat. Bahkan sesama umat Islam sendiri yang diadu, sesama umat Islam sendiri yang tidak rukun. Itu kan gara-gara ilmu perentutan, Pak. Toh ini umat Islam dipermainkan oleh kelompok lain. Kelompok yang lain ini tepuk tangan. Gore, wong Islam tukaran. Sementara yang umat Islamnya sendiri tidak menyadari kalau sebenarnya ini didu. Sampai ISIS itu sebenarnya permainan dari Yahudi, bro. Woi. Subhanallah. Dulur-dulurku sing rukun. Kita nggak sadar itu ditunda warung ya gara-gara ilmu perentutan mohon maaf mulai masuknya Islam ke Nusantara ini dibawa oleh para wali itu namanya ya manakib namanya rote peringatan maulid nabi Adibai, macam-macam udah dilaksanakan dan diajarkan aman tidak ada apa-apa nah sekarang gara-gara ilmu perentutan kan muncul fitnah yang peringatan maulid nabi yang yang dolalah lah yang syirik lah, yang manakib itu yang dolala, yang syirik, macam-macam syirik, macam-macam syirik. Kemudian enggak ono apa-apa loh, sekarang muncul yang syirik, yang fitnah, yang macam-macam. Itu kan gara-gara ilmu perentutan tadi. Halo. Wes engko tak genahke nang mburi. Ben paham. Oke, tolong sing gak melok nyangoni gak usah cerewet. Nong wong wakil gubernur sing arep nyangoni meneng ae kok. Sampai Ini. Halo. Rungokno. Subhanallah. Sik, dinggenahkan dulu, dinggenahkan dulu agar kita itu kalau sudah punya guru yang kita jadikan panutan, kita tetap harus menghargai kelompok-kelompok yang lain. Tasamoh, Karena yang diberi tugas untuk mengemban dakwah Ya'la'i kalimatillah menyebarkan la ilaha illallah bukan hanya satu kelompok, bukan hanya satu jalur, bukan hanya satu aliran. Hui. Yang penting jalur gitu loh. Ahlus sunnah wal jamaah. Harus kita hargai. Kita memang punya guru yang kita ikuti, yang kita gondali. Tapi kita juga jangan mengesampingkan perang dari saudara-saudara kita yang lain yang juga berjuang di jalur ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma salli ala Muhammad. Prinsip kita sama dengan prinsip kita kepada para nabi dan rasul. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak membeda-bedakan antara para rasul itu memang yang kita ikuti teladan kita panutan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi kita tetap mengakui yang lain juga Rasul Ibrahim juga Rasul Nabi Musa juga Rasul Nabi Isa juga Rasul tapi yang kita ikuti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena begini loh kalau cuma satu jalur satu aliran nggak mungkin kuat nggak mungkin mampu ya kalau Rasulullah mumpuni sempurna setelah Rasulullah, sifatnya Rasulullah saja digembol oleh empat sahabat yang mulia. Tidak ada yang mampu secara utuh. Abu Bakar Siddiq mewarisi kejujuran, kesederhanaan, kesetiaan. Sayyidina Umar Ibn Khattab mewarisi keadilan, ketegasan, keberanian. Utsman Ibn Affan mewarisi syafaqahnya kepada umat kasih sayang dan kedermawanannya Ali bin Abi Thalib mewarisi keilmuan dan ibadahnya tidak ada yang mampu secara utuh sehingga kita harus menghargai saudara-saudara kita yang berjuang meskipun kelihatannya kecil jangan dianggap remeh kita suka menganggap remeh hal-hal yang kecil mohon maaf banget padahal kadang-kadang yang kecil itu dalam pandangan manusia kecil tapi di sisi Allah mempunyai nilai yang sangat besar wa tahsabuhum hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim kamu mengira sesuatu itu kecil, sesuatu itu remeh, padahal yang kamu anggap kecil, yang kamu anggap remeh, itu di sisi Allah mempunyai nilai yang sangat agung. Allahumma shalli ala Muhammad. Sama sekalian rahimakumullah, kita kadang suka meremehkan saudara-saudara kita yang ngajar ngaji, alif i aiu babibu, suka diremehkan. Masih ingat? Hui, itu loh yang ngajari huruf hijaiyah. Dulu kan disuruh ngafalin. Alif ba ta sa jim ha kha tandang rusak. Oh dal dal roza shin shin soket. Ini kadang suka diremehkan. Yang ngajari alif ra alif kasra iya alif doma u a i u. Bapak ba ba bakas robi mim rama takas roti babi mati. Tando madu kabdo magu rokat karo takas roti tuku roti. Nah. Ini jangan diremehkan yang ngajari alif bata itu. Kenapa? Kita kadang-kadang menganggap itu kecil remeh, tapi di sisi Allah mempunyai nilai yang sangat tinggi. Coba bayangkan, andaikan gak ada yang mengajar alif, bata, abata, aiu, babibu, nggak ada yang bisa baca Al-Quran. Betul? Andai kan gak ada yang ngajari alif a ah, i u babi bu gak ada juara kori internasional. Andai kan gak ada yang ngajar alif a ah, i u babi bu a b u Itu gak akan ada yang bisa baca kitab turot. Gak ada yang baca, bisa baca kitab salah. Gak masih bisa baca kitab kuning, kitab gundul, kitab jebro, kitab godek, kitab brewok, kitab botak, kitab bros. Mohon maaf banget Anwar Zahid yang doif ini omongannya didengar orang banyak itu ya gara-gara jasanya yang ngajari AI babiku abatafa itu beliau di Lurah Punggawa sampai insya Allah sebentar lagi menjadi gubernur itu beliau bisa seperti ini juga karena jasanya yang ngajari AI babiku abatafa ini Bapak nggih ngomong sentuh kok ini tidak boleh diremehkan loh. Kadang kita suka meremehkan terus dikatakan apa itu kiai cilik. Lele ono kiai cilik berarti ono kiai kawedi. Nah, aku tuh paling tidak seneng. Malah kadang dilok ke kiai deso. Nah kalau ada kiai deso berarti ono kiai kuto. Ono kiai kecamatan. Kiai kabupaten, kiai provinsi. Terus kiai bisa kiai alam barzah. Hui. Hui. Hui jangan meremehkan yang kecil-kecil. Mohon maaf banget. Ada satu kaidah sufiah yang menyatakan wa kam min masyhur bi barakatil mastur. Banyak orang-orang masyhur, terkenal, punya nama besar, jadi orang besar. Itu karena jasanya yang mastur, yang kecil, yang tertutup, yang memang tidak diketokkan. Apa diketokkan itu? Orang diketok ke loh. Eh mbuh ra patek digateke yang ngadeg aku. Jadi temenan iki, serius iki. Banyak orang tenar, dia jadi tenar karena jasanya orang kecil. Banyak orang besar, dia jadi besar karena jasanya orang kecil. Tapi seringkali orang kecil ini dilupakan, diremehke. Contoh, Bapak Presiden kita yang sekarang, mohon maaf. Siapa sekarang presidennya? Repot nang toto tata krama Manggil presiden kok Jokowi. Pak Jokowi ngono loh Bro. Manggil presiden kok Jokowi yang anggitmu kancamu Facebookan ngono kok. Beliau bapak kita presiden kita harus dihargai panggil bapak ngono loh Goblok. Manggil presiden kok Jokowi beliau jadi presiden Republik Indonesia itu kan karena jasanya orang-orang kecil yang ikut dukung, yang ikut memilih, yang ikut mencoblos. Misalnya Parman, Parti, Karmijan, Prapto, Yono, Yoko Marianto berengku, Sumiati, Suminah berengku. Coba, yo yo. Andaikan orang-orang kecil nggak ikut dukung, nggak ikut milih, nggak ikut nyoblos, bisa jadi presiden apa enggak? Ya makanya kalau sudah jadi tidak boleh melupakan yang kroco-kroco ngono Itu presiden yang termasuk gubernur Barat. Mohon maaf banget. Misalnya Bapak Wakil Gubernur mendapatkan piala Adipura Kencana karena provinsinya indah dan bersih sehingga wakil gubernur menerima piala itu dari presiden di istana negara resmi kotanya indah kotanya bersih wakil gubernur menerima piala adipura nah terus kotanya bersih itu yang nyapu sobo wakil gubernur nyapu diri ya Sumiati Sumina Parti Parman Gengkai. hmm saweneng nek wangi sabar Romo dua ingon-ingon model ingon iku wis sabar bisa ya, mentelateni gula mati-mati dia. kita itu kadang-kadang suka seperti itu kepada para pejuang-pejuang yang dianggap kecil penghargaannya tidak ada bahkan saudara-saudara kita yang ngajar ngaji di TPA itu penghargaannya kadang-kadang kurang padahal itu jasanya paling besar pendidikan dasar itu mohon maaf banget Anak itu kewajiban orang tua untuk mendidiknya tentang ilmu, tentang akhlak, tentang ibadah. Kewajiban orang tua. Tapi karena orang tua tidak mampu, akhirnya kan pasrah ustadz, pasrah sama kiai. Untung kiai ku apian. Anak nunggu akal di pasrah ke kiai. Yi, titip anak kula yi jenengan bina niki nakale ra karuan. Ngono kiai nggih nggih insyaallah sama dongak dongake. Padahal asline kene yang mikir kari nakal anak nakal ngeramot anak aja-aja uang biyen gawe enak meneng ae itu kewajiban orang tua tapi karena orang tua tidak mampu diserahkan kepada kiai diserahkan kepada ustadz tapi penghargaannya lo tidak ada Wong syariah satu bulan lima ribu nih nunggak Hmm, guyui pengalaman. Silakan mentertawakan diri sendiri. Eh setidaknya lebaran itu kayak lebaran. Itu bapak ngomong sama ibu, bu, anak kita tuh diajarin sama kiai, bisa ngaji, bisa doa, manfaatnya untuk kita. Sekarang anaknya soling manfaatnya untuk kita. Ini lebaran, kiai yang ngajar anak kita tak belikan baju, sarung, nama peci. Ibu nyaut, iya pak, mesti santak sandali, tak sempake. Loh bukan melulu memang ini beneran. Taman yang nukoke sandangan pak, bapak yang beliin baju, aku sing nukoke kue, tak tukone kacang, roti, biar dipakai suguh tamu karena pak iya itu kalau lebaran tamunya banyak. Mestinya kan gitu dong. Nah sampai yang enggak lebaran enggak mikir belas nukoke kelambi kiai enggak sarung enggak peci enggak roti kacang yo enggak malah kalau lebaran anak putune digowo kabeh nama kiai ngenteke jajane kiai. iki curhat iki. Kadang-kadang Indonesia ini Alhamdulillah ya kalau ada persoalan tentrem-tentrem dan tentrem Itu sampai diteliti sama orang Jepang Kok bisa kayak gitu ya Ada persoalan kayak apa Relatif aman, relatif tentrem Nah ternyata judulnya karena masih ketunggon kiai Andai kan gak ada kiai hancur mulai dulu ini kadang pemerintah perhatiannya karo kiai ya kurang. Dengan PNS yang us, PNS gajinya tambah yang tunjangan fungsional, yang tunjangan sertifikasi macam-macam. Kiai kok gak oleh sertifikasi. Padahal itu yang membina moral, yang membina akhlak loh itu. Anggota dewan oleh mobil dinas. Coba ketua ansor oleh ya, apa? Sandal jepit dinas ini. Makanya mudah-mudahan beliau di Lurah Gunggowo jadi jadi satu nanti mau perhatikan tak semangat untuk tepuk tangan. Ini mesti ana sing gremengi oleh tambahan kira. Ya kita itu bukan karena itu ya asal memperjuangkan kita memperjuangkan agama harusnya kan seperti itu kebanyakan sering saya sampaikan ketika kampanye sumpah sumpah begitu terpilih kan lali loh sing akeh lah ngono tapi lagi potongannya ora iki biasanya kan sering saya sampaikan pilkada itu hanya beda tipis dengan pilkab ya toh kalau pilkada nek dadi lali nek pilkab nek lali dadi bedane nek ikut toh ini kita kadang suka seperti itu. Mohon maaf, wakam min masyur, bibarokatil mastur. Betapa banyak orang-orang masyur, terkenal, punya nama besar. Itu karena jasanya yang mastur, yang kecil, yang ketutupan. Seorang suami bisa sukses usahanya, karirnya, bisnisnya, jabatannya. Itu nggak lepas dari doanya yang di rumah yang selalu memberikan dukungan dan doa siapa istrinya gitu Bu nggih Rungu wong lanang. Yo sing semangat, ku tak rewangi. Seorang suami bisa sukses itu tidak lepas dari dukungan dan doa istri, nggih Bu nggih? rungu Rasulullah juga mengakui saya berhasil perjuangannya itu tidak lepas dari sabab basyariah. Di antaranya satu paman saya Abu Talib yang selalu menjadi backing perjuangan saya. Ketika detengkot-detengkot kafir berusaha menghalang-halangi perjuangan saya, memusuhi saya, bahkan akan membunuh saya, paman saya Abu Talib selalu berada di depan saya. Jangan ke Muhammad yang kau lawan. Nih, paman langkai sik mayite. Oh no. Yang kedua, istri saya Khadijah radhiyallahu anha mencurahkan jiwa, raga, harta, pendapatan, nyawa sekalipun untuk mendukung perjuangan saya. Sehingga ketika dua tokoh ini wafat, Rasulullah susah luar biasa Sampai tahun wafatnya dua tokoh ini dinamakan Amrul Husni tahun bela sungkawa, tahun kesusahan. Jadi sehebat-hebatnya suami, tanpa ada dukungan dan doa istri, gak mungkin berhasil. Ini kadang-kadang suami berhasil lupa sama istrinya, tapi meneng ngono ku lek dielingne ya bantah. Lho, laki-laki kan jatahe papat. Sing jatah raimu ku ya sapa? Endi ayate, endi hadise kok moro-moro jatah papat. Sing oleh papat iki mau kiai tok ya. Sing guyumu kok gak enak Maka Ibu, biar para suami ini pada sadar Betapa keberhasilan dan kesuksesannya tidak lepas dari yang mastur, yang di rumah, yang tertutup di belakang layar kalau bahasa sekarang yang selalu memberikan dukungan dan doa yaitu istrinya. Maka ibu untuk menyadarkan para suami tolong nanti sampai rumah di tembok rumah tulis yang gede. Wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Begitu suami masuk langsung baca itu tulisan sadar, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Iya memang benar, suksesku karena doa istriku. Maka kalau aku kepingin tambah sukses, harus tambah lagi yang mendoakan aku. Hmm, seneng nih, seneng promosi. Enggak, enggak bu, ini cuma guyon saja. Jangan Gak enak omong-omong tambahi tambahi. Gini nih. Jangan suka meremehkan yang kecil-kecil. Ini sering saya mengingatkan teman-teman alumni pondok pesantren. Kadang-kadang itu kalau dihadapkan dengan yang kecil itu suka gengsi. Mentang-mentang di pondok pesantren lama, begitu pulang, suruh ngajar anak-anak itu nggak mau. Gengsi, Wah, aku neng pondok pitulas setahun mulai dikongkon ngulang cah cili cili. Hmm, sorry, nggak level. Itu kemainnya itu namanya. Kadang mohon maaf banget, udah merasa jadi pengurus, pengurus, bahapa. Pokoknya Pakai pengurus apa ya? Bahapa. Pengurus, Bahapa. Suruh ngajar kitab yang kecil-kecil itu ndak mau. Wah, itu bagian yang kecil-kecil itu. Apa aku jadi pengurus bahwa kok. Lu mau dikongkong ngajar kitab itu. Hmm, ndak hmm, isin, nanti ngatono dalil. Al haya'u minal iman. Wong isin gak keduman. Udah merasa jadi pengurus apa suruh ngajar kitab aku naja nggak mau. Itu kelasnya anak-anak aku, itu kelasnya udah kitab-kitab gede, kemenyek itu saya saya kan kayak ya. Yang lihat kebutuhan masyarakat dong. Kalau masyarakat kebutuhan dan ukurannya baru kelas Safinatun Najah, ajari Safinatun Najah. Ojo ke susu Fathul Wahab, mendem masyarakatnya. Masyarakat kelasnya baru ta'limul muta'alim, ya itu yang diajarkan. Bidayatul Hidayah, ya itu yang diajarkan. Ojo ke susu Ikhya, Hikam, Ya, Embo eh, gak direken no. Akhirnya masyarakatnya tidak mau datang, masyarakatnya tidak mau ngaji, menyalahkan masyarakat. Apa masyarakat sini nggak bisa diajak baik, nggak mau diajak ngaji? Bukan masyarakat yang nggak mau diajak baik, bukan masyarakat yang nggak mau ngaji. Kamu yang memberikan suguhan ngaji yang nggak sesuai dengan standar ukuran dan kebutuhan masyarakat. Betul. Harus ngerti ukuran masyarakat itu bagaimana karakternya Jadi digebyah uyah padha asine sing asin ora uyah to umbel yo asin gak percaya dilaten Lo tunggale umbel umbel garing kok. ya Allah. Makanya orang berjuang di masyarakat itu harus tahu karakternya masyarakat itu bagaimana. Masyarakat ini model Iwa, apa model wedus, apa model mano. Kue gue sih model madu. Nek ini model mano, nah apa yang dibutuhkan mano? Beras, ular, ya itu yang diberikan, itu yang disuguhkan biar ngocean. Ojo kok mano dilolok, kagak listrik. Nah, masyarakatnya model wedus, sugui rumput, sugui suka, atau wedus di lotek semen. Kalau masyarakatnya model ikan, pengen mendapatkan ikan, pancing pakai cacing. Yang diperlukan ikan itu cacing, atau kok pengen no iwak pancing aku duit. Duit rong atau sewu dilinting, dicantol pancing cemplung ke plung. Iwaknya nyaut sama betul. Nyaut betul. yuk gak arep yang iwak gak perlu duit. Iwak itu senengane cacing. Iwak itu kalau disuruh milih duit sama cacing, iwak lebih pilih. Hmm, lah nek wong kene ditawani cacing karo duit ya milih. Mengkane pilihan DPR menika ya sing dipilih ya calon sing ngekeki Entah biro Pak penginan. Eh, sembuh mbok wis ra dunung awas lek esuk nyalon wong kuwi lek nyalon gubernur aja perkara kuwi tak gasak terus hmm, gak usah ngono kalau ada calon-calon yang lain kasih duit terima uangnya lupakan orangnya pilihan tetap sama bringosnya so saya diurung. so nek kampanye tak gasak saya itu mewakili aspirasi yang memperjuangkan sampean railing biyen kamu kesini itu karena dua hal nek kekurangan ya kewirangan Reni mulanya mulanya diarani tran kalau kalane tran tanan ana kalane terancam Musai ini wis lemu-lemu suke-suke mlopete-mlete ngomong cara Jawa wis ra gelem beliau lho ngomong karo saya itu cara Jawa wilujeng nggih lho sing kadang-kadang sangi sore RT konane RT ini ora hmm kapan datangnya hmm, hmm. nih Lamongan Jenogoro Wong sing wis dadi wakil gubernur dilongkas gubernur yang ngomongnya halus blamit basa Jawa. Saya itu kalau ceramah di Hongkong, di Taiwan, di Korea basa Jawa saya kepengen menduniakan bahasa Jawa oh. ya tanpa mengurangi hormat dan takdim kepada saudara-saudara kita yang lain artinya kita harus mengangkat Indonesia ini harus mengangkat budayanya, bahasanya yang meragamnya macam-macam gitu loh Hui. Hui. Hui. Ya wes wes paham. Jangan suka meremehkan yang kecil. Ingat, semua yang besar itu awalnya pasti dibangun dari yang kecil-kecil dulu. Betul? Tidak ada kok marah-marah. Moro-moro marah-marah ya. Kok moro-moro gede, tidak ada. Semua berangkat dari yang kecil-kecil dulu. Woi. Saya ulang, semua yang besar itu awalnya dibangun dari yang kecil dulu. Bapak-bapak, Saiki iso dawa-dawa. Anggite mara-mara dawa dlondeng. Awale yang mengkeret dhisik. Cilik mengkeret ngono. Mundak dawa, mundak dawa terus dlondeng sak menunggu. Kowe guyumu kok ora genah. ibu-ibu ya padha wae, anggite mentak mentek-mentek gede. Asale yang cilik dhisik. Udun. Udun kak asale yo cilik, saya gede lagi dor. Beliau sekarang wakil gubernur sampai sebentar lagi gubernur. Itu awalnya juga dari kecil buruh PT. Nah, aku gitu raruh ceritanya. Awalnya toko cilik buruh bisa terus macak dari preman. Kau usah tepuk tangan sedikit demi sedikit orang moro-moro jeluk dari gubernur kok nyimut ini yang ngomong sendiri yang anggitmu terus moro-moro terus ceramah nundindi Wih, antar kampung dulu pertama ceramah pertama sepeda motor nyilih tidak punya sepeda motor bukan berarti orang tua saya tidak mampu membelikan saya yang tidak mau saya itu kepingin berangkat dari keringat saya sendiri jadi sepeda motor itu pinjem Engko oleh berkat gendong wong loro karo sing sepeda. ya Allah, kita tuh suka meremehkan yang kecil-kecil itu. Nah, berikutnya kita joyo. Setelah kompak dalam perjuangan ini harus berislam dengan benar. Karena begini ya, agama itu bukan hanya sebuah identitas. Agama bukan sekedar data di KTP, tapi agama itu adalah perilaku kehidupan. Secara ringkas saja saya sampaikan, kalau kurang ya kapan-kapan ngundang lagi. <laughs> kalau agama hanya sebuah identitas, maka akan ada orang yang bilang bahwa Islam dengan Kristen itu sama. Islam dengan Hindu sama, Islam dengan Buddha sama, Islam dengan Konghucu sama. Kenapa? Karena hanya sebuah ide identitas. Tapi kalau agama itu perilaku kehidupan, maka jelas nggak sama. Karena perilaku kehidupan masing-masing umat beragama jelas berbeda. Allah masih ala Muhammad. Perilaku kehidupan manusia itu meliputi tiga hal. Berapa? Berapa? Yang pertama, kepatuhan. Yang kedua, keyakinan. Yang ketiga, ketulusan. Dalam Islam, kepatuhan itu syariat, undang-undang, keyakinan itu akidah. Ui. Ketulusan itu akhlak. Jadi syariah, akidah, akhlak. Islam, iman, dan ihsan. Perilaku kehidupan yang tiga hal ini masing-masing agama berbeda. Pertama, kepatuhan syariah undang-undang keberagamaan masing-masing agama itu berbeda-beda undang-undang agamanya Islam beda dengan undang-undang agamanya Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu syariatnya berbeda-beda hukumnya berbeda-beda baik itu hukum dalam pernikahan hukum halal dan haram yang kedua akidahnya berbeda-beda kalau kita umat Islam akidahnya jelas, tauhid. La ilaha illallah. Kalau saudara-saudara kita yang Kristen Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Carene. Carene aku krungu-krunguhi ngono. Kalau saudara kita yang Hindu dikenal dengan Trimurti. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Mereka kaya ana film Mahadewa kuwi lho. Apal. Anggirmu sing ana TV-ne omahmu tok. Omahku yang ana TV-ne kok. Kalau saudara kita yang beragama Buddha, Sang Buddha Siddhartha Gautama. Nah, kalau saudara kita yang Konghucu eh, Lali. Sorry, saya itu kalau udah kadung lupa biasanya terus nggak ingat. ya wes, gak patek, penting dieling-eling. Yang penting akidah kita tauhid la ilaha illallah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a tidak menyekutukan Allah pokok iyyaka na'budu wa iyyaka Nasta'in hanya kepada Allah kita beribadah, menyembah, mengabdi dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Mohon pertolongannya hanya kepada Allah. Sekarang banyak iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Ya gelem sholat tapi ya sapa nangane dukun. Dagangane gak payu dukun. Kalah laris dukun. Kepengin munggah pangkat jabatane dukun. Akhirnya digawani seledri. Bose iki disirati seledri terus gue rong dino kas uyah dalan sing diliwati bose disawuri uyah hi bose dianggap soto <laughs> ya Allah ya Allah tapi mohon maaf, syirik itu yang tidak gampang-gampang. Kayak sekarang yang lagi gencar dikit-dikit syirik, musyrik, syirik, kafir, kafir. Gampangnya ngapir-ngapir ke uang. Subhanallah. Nah, Sekarang itu kadang gitu. Saya saya jadi teringat. Kemarin waktu haji itu ada temen dia habis tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya mesti masuk tawaf mengelilingi pasar. <laughs> Mumpung durung mbok bantah. Sampai ke hotel itu dia cerita. Mas, kula wau ningali enten tiyang tawaf Betul sorban diuncalke nang Ka'bah terus diusap-usap nang gone Ka'bah niku musyrik napa mboten tak jawab ya enggak no nah, kok mboten Mas ya enggak lah kok mboten ya enggak nah, Sorban diusap-usap nang gone Ka'bah niku mboten musyrik ya enggak lah kok mboten ya enggak akhirnya wong bauru itu tak omongi mulai kapan ana usap-usap sorban nunggone watu kaba kok iso musyrike mulai kapan sama tahu kerumun, Ono kiai apa Ustad ngaji, musyrik adalah musep-musep. Musep-musep nah, surban nunggone watune ya kok musyrik. Lah nek usep-usep nih waktu watune Ka'bah musyrik, berarti sama usep-usep bojo bareng ya musyrik. Padha usep-usep jare. Usep-usep tua yang musyrik. Gampangi saya saiki. Ono mana? biasanya buka warung kepingin laris barokah ngaturi kiai dikongkondongani ya dilokke apa itu warung buka kok lemahnya dibacakan ayat Quran loh lemahnya musyrik itu ojek gampang itu itu apa ndak musyrik ngaku yo ndak lha kok ndak ya api lemah itu diwacake ayat Quran saelek-elek lemah nek dibisui lah ya wis bener toh, mau bikin warung, mau buka warung supaya laris berkah, mudah ustad mudah kiai, terus uh, para bapak, para ibu, hadirin sekalian, ini warung mau dipakai jualan, mudah-mudahan laris, lancar dan diberi keberkahan. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kan bener. so mau buka warung ya uh, bapak-bapak, ibu-ibu sambutan ini saudara-saudara, ini warung mau dipakai jualan, mudah-mudahan laris. Mari sama-sama kita mesuh peng Ya warungmu bedem ya. Lu tanah itu kalau dibacakan ayat Quran bersahabat dia subur. Tapi kalau sering dipisui, yo ngamuk. Ini sudah teruji loh. Air dibacakan ayat Quran diomongi api itu airnya menimbulkan molekul-molekul yang uh luar biasa, indah. Tapi begitu dipisui, wah semua orang tarik tidak karu-karuan. Makanya orang itu kalau di dalamnya itu bagus, wajahnya indah, tubuhnya indah. Orang kok buruk-buruk kayak ngono-ngono itu. Modelnya morat marit orang patek jelas. Odo harus ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang sekarang itu mudah sedikit sedikit cerek, dikit-dikit cerek. Ada teman-teman yang apa itu banjari yang apa itu khadroh yang pakai ngeplai terbang itu loh baca solawat sambil ngeplai terbang kayak ibu-ibu tadi loh ngapain solawat pakai keplak-keplak terbang itu syirik santai ibu kalau ada yang ngatain kayak gitu timbangannya ngeplak indasmu misalnya lupa baca sejarah orang Rasulullah masuk Madinah ini sambut oleh Al Badru disabui terbang Rasulullah senyum seneng kok. Andekan itu dilarang ya. Mulai dulu Rasulullah udah ngelarang. Rasulullah yang udah ngelarang Iya, nyatane yang yang suka rebana yang suka hadro banjari macam-macam itu jadi ya api akhlaknya ya api api pernahkah anda mendengar ada tawuran antar grup solawat <laughs> eh tumon nyurawon mau coba geng-geng motori aja muslih Muhammad waras Betul. Betul. Bener pokoknya solawatan yang waras. Ngono kok diarani sing solawatan sing di tengah sing alat kurang gawean. Itu juga bagian dari pendidikan karakter sebenarnya. Wes. Yang ketiga, ketulusan. Ketulusan dibutuhkan dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi orang baik maupun jadi orang jelek. Korak itu yang dibutuhkan juga anak buah yang tulus. Ya bener loh, korak itu paling tidak seneng kalau punya anak buah yang tidak tulus. Koruptor itu dibutuhkan anak buah yang tulus, biar aman, nggak ketangkep. Ya bandit-bandit ya kepingin punya anak buah yang tulus. Apa mana Ustadz? Lho jamaah akeh ya kepingin jamaah tulus ngaji ku sing ikhlas. Masih engko misale kok ana kardus keliling, gak usah gremeng, duwe isih ana gak duwe mermo. Engko lak diliwati. Gak usah gremeng. Halo. Engko terakhir tak nyanyi lirir-lirir nek sampean batah. Ndak apa-apa, ini kan aku yo malam terakhir besok udah balik. Sampai esok. Dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Berikutnya, Islam itu bukan organisasi. Tolong perhatikan, Islam bukan ormas. Islam bukan NU. NO. Islam bukan Muhammadiyah. Islam bukan LDII. Islam bukan JI. Islam bukan HTI. Islam bukan FPI. Islam bukan MTA. Tapi Islam adalah perilaku kehidupan yang rahmatan lil alamin. Dari iki kok gak diterangno, dosa salah persepsi. Yang terlalu fanatik nek gak NU dianggap gak Islam. Monggo sih ngomong Muhammadiyah nek gak Muhammadiyah dianggap gak Islam. Engko yang ikut HTI nek gak HTI dianggap gak Islam. Engko yang melu JI nek gak JI dianggap gak Islam. Enggak niki niku modele ngono, ada pergeseran nilai, ada perubahan cara berpikir. Kalau ulama kita yang dulu berupaya bagaimana mengislamkan yang masih kafir. Masyarakat yang masih kafir diupayakan untuk jadi Islam, mengislamkan yang kafir. Sekarang berbalik. Yang sudah Islam malah dikafir-kafir ke. Ya yang alim-alim mau belajar tobat baru kemarin sore. Woi. Wahabi nyumpeke kok. Organisasi-organisasi yang ada itu hanya merupakan wadah perbedaan pendapat. Mohon maaf, yang berpendapat ala Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Ash'ari ya masuk dalam satu wadah organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Ulama yang berpendapat ala Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk dalam organisasi namine Muhammadiyah yang berpendapat ala Baidah masuk nang LDII yang model Habib Rizik masuk nang FPI yang model Abu Bakar Pak Asyir masuk nang JI yang mempunyai anggapan bahwa <clears throat> negara ini harus jadi negara Islam masuk nang HTI Nah, perbedaan pendapat ini tidak boleh dijadikan sarana untuk mengkafir-kafirkan yang lain. Emboh. Hanya wadah perbedaan pendapat. Tak kasih contoh gambaran yang paling mudah perbedaan pendapat antara dua ormas terbesar di Indonesia, NU NO dan Muhammadiyah. Kita yang NU NO, kalau sholat Fatihahnya pakai baca Bismillah. Saudara kita yang Muhammadiyah, Fatihahnya tidak usah pakai Bismillah. Saya ditanya, mana yang benar yang pakai Bismillah apa yang tidak pakai Bismillah? Tak jawab yang benar yang sholat, yang tidak benar sing alok tok tapi tidak belum sholat. Saya tukang geger-geger biasanya pernah ratau sholat itu tadi bener pak 100 untuk sampean.